Dan kemudian mendoakan yang di depan dan menyatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabakuna, sabaquna. Ya Allah, ampunilah mereka-mereka yang telah mendahului kami di jalan ini, mendahului kami dalam keimanan. Sabaquna fil iman menunjukkan kalau mereka mengikuti para sahabat, mengikuti muhajirin, mengikuti ansar.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 Yang sepakat ijma seluruh para sahab, seluruh para ulama. Bahwasanya khulafah Rasyidin adalah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Itu khawarij. Tapi bagaimana dengan sufi? Ya qarab ya ilal Islam. Lebih dekat kepada Islam daripada Uthman sendiri. Itu ucapan saya Qutb.